Ayol ikhwah, habidakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Firmannya: nya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah menyebutkan dalam surah ini, surah yang masyhur dan di antara surah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala dalam kitab yang masyhur Salasatul Usul. Dan ketika menyebutkan surah ini Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullahu taala menyebutkan satu faedah bahwa kata beliau fiha yadul ala anna kulla insanin yahtaj ila man yansahu wa yurshidu, wa yuwajjihuh bahwa dalam surah ini memberikan faedah kepada kita bahwa setiap orang kula insan membutuhkan kepada orang-orang yang bisa menasihatinya membimbingnya dan mengarahkannya faedah yang agung dalam surah ini dan memang demikian Islam dibangun di atas nasihah ad-dinun nasihah kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa agama ini dibangun di atas nasihat. Tanpa ini tidak akan tegak agama ini. Nah, oleh karena itu amalan-amalan yang besar al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari sebuah kemungkaran ini juga membabi nasihah. Termasuk bagian nasihat dan arahan kepada kaum muslimin ya, untuk menjadi lebih baik oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, terlebih sebagai talabatul ilm sangat sangat dan lebih berhak untuk mendapatkan arahan dan bimbingan serta nasihat. Ya, dan hendaknya menjadi orang yang terdepan di dalam qabulul haq, menerima kebenaran. Dan ahlul ilm, para ulama adalah orang yang paling berhak terhadap agama ini dan ilmu ini. Jadi kalau ditanya siapa yang paling berhak ya, untuk mempelajari Islam, tentunya jawabannya para ulama. Demikian pula derajat yang kedua adalah para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Ya, oleh karena itu, tentunya kita harus semangat ya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak mengkaitkan ya. Amalan-amalan di dalam Islam dengan keimanan kepada hari akhir. Mengapa demikian? Ketahuilah bahwa di antara faidah ya, buah keimanan terhadap hari akhir adalah melahirkan keikhlasan di dalam beramal. Bagaimana tidak ketika seorang beramal kemudian ingat dengan hari akhirah, hari kebangkitan yaumul ba'ats, demikian pula mengingat hari pembalasan, demikian pula mengingat gimana ya, setiap orang akan ditimbang amalannya dan di sana ada yang namanya jannah dan ada yang namanya naur, ada surat yang dibentangkan di atas ardhahri ni jahannam, di atas punggung jahannam. Maka ketika seorang beramal dia pun berusaha untuk ikhlas. Karena dengan keikhlasan inilah amalan itu akan bermanfaat. Akan memberikan manfaat dan akan mampu menyelamatkan pemiliknya ya, yang mengamalkan amalan tersebut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai seorang muslim sebagai tulabul ilm harus memiliki semangat ya, himmatun aliyah untuk menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan di sisi manusia. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya itu banyak menyebutkan al khairiyah ya. orang-orang yang terbaik dikaitkan dengan amalan-amalan akhirah ya. bukan dengan amalan-amalan dunia sampai-sampai ya, di antara para ulama seperti Ishaq bin Rohu ya, ya, Ishaq bin Ibrahim ar rohu ya, qarin Al-Imam Ahmad rahimahullah, teman dekatnya Al-Imam Ahmad ketika belajar. Oleh karena itu kita sering mendapati kalau dalam pembahasan fikih ya, itu ketika membaca aqwalul ulama, pendapat-pendapat para ulama, itu sering kita mendapati qaul Al-Imam Ahmad digandengkan ya, dengan kaulnya Ibnu Rahuyah. Beliau dinukilkan, "Idza takallama fi umuri dunya la ya'rifu syai'an." La ya'rifu syai'an. Wa idza takallama fi umuri din lakana bahra. Beliau Ishaq bin Rahuyah rahimahullah apabila berbicara tentang masalah dunia, beliau tidak mengerti sama sekali. Ya. Bukan pakarnya. Tapi kalau berbicara tentang agama, beliau laksana lautan. Ya, menunjukkan apa? Himmah mereka untuk mempelajari din, mempelajari agama. Ya, bukan himmah mereka adalah bagaimana menguasai teknologi dan seterusnya yang terkadang seringnya melalaikan. Ya, oleh karena itu kita ya, mumpung di merkis Al-Ilm di Ma'had kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk belajar dan himmah kita untuk menjadi manusia-manusia terbaik. Ya. Khairul ibad, hamba-hamba yang terbaik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah azza wa jalla min al-mu'minid dha'if." al-hadis bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Daripada seorang mukmin yang lemah. Ini yang disebutkan yang terbaik siapa? Apakah yang menguasai ya, ilmu ini ataupun pekerjaan ini dan itu tidak. Tapi yang disebutkan yang terbaik kata Nabi adalah al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang qawi, yang kuat. Kuat apanya? Ya, kuat dari sisi keimanan tentunya. Demikian pula keilmuan yang diiringi dengan amalan. Ini kondisinya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin dhaif. Seorang mukmin yang dhaif. Lemah iman, ya. mudah futur, terombang-ambing dengan fitnah, mudah goyah dengan godaan-godaan dunia sehingga akhirnya terkadang meninggalkan ya, amalan-amalan akhirah tergoda nikmat bisa duduk dalam ma'had belajar ad-din, belajar syariat Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Qur'an, menghafal sunnah. Ya. Kemudian tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan ada tawaran untuk kerja ini dan itu, gajinya sekian misalkan. Ya. Tanpa ada kebutuhan, kemudian dia meninggalkan. Ya. Ya tentunya beda kalau kondisinya seorang dibutuhkan di tengah keluarganya. Tidak ada orang yang mampu untuk memberikan kehidupan kepada orang tuanya misalkan ataupun keluarganya kecuali dia. Ini lain masalah. Namun terkadang sebagian ya, lebih melihat kepada masa depan yang pendek. Wah, ini ada tawaran menghasilkan uang yang banyak. Ya. Yang sesungguhnya apabila dia duduk sabar di mahad belajar menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, memurajaah, rajin mengikuti durus pelajaran-pelajaran yang di ada kan? Ya. Ini luar biasa, pahalanya senantiasa mengalir kepada siapa? Bukan hanya kepada kita ketika kita ikhlas dalam mengamalkannya, tapi juga kepada orang tua kita. Ya. Orang tua kita yang sudah jompo, yang sudah tua. Ya. Mereka juga mendapatkan bahagianya. Ya. Karena memiliki anak-anak yang saleh. Insyaallah taala. Ini ayol ikhwah habidakumullah taala demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis yang lain menyebutkan al khairiyah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau menyebutkan khairun nas ataupun khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah Orang yang terbaik di antara kalian, wahai kaum muslimin, adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran, mempelajari bagaimana cara membacanya. Ini yang mendasar tentunya. Sebelum seseorang memahami tentunya dituntut untuk bisa membacanya dengan benar membacanya sesuai dengan kaidah kaidah tajwid makharijul huruf bagaimana pelafalan huruf alif huruf hamzah ya ha qaf dan seterusnya dia berusaha untuk bisa mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam Farattilil Qur'ana tartila Bacalah Al-Quran dengan tartil Yaitu kata Ali bin Abi Talib Yaitu sesuai dengan makharijul huruf Ya i'ta'ul haqqul huruf haqqaha i'ta'ul huruf haqqaha memberikan setiap huruf itu haknya ya dan ini tentunya membutuhkan memarasah ya kesinambungan terus menerus continue ya. dan butuh latihan dan kesabaran Demikian pula mempelajari Al-Quran termasuk juga mempelajari tentang tafsirnya, maknanya. Alhamdulillah di sini ada durus, dars tentang tafsir. Al-Quranul Karim. Demikian pula tentang faedah-faedah ilmiahnya dan ini merupakan tatbiqiyah praktek ya, pengamalan dari sebuah ayat bagaimana jadi bukan yang paling penting kita mencatat faedah-faedahnya namun yang lebih dari itu adalah ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara membacanya kemudian tafsirnya kemudian faedah-faedah ayat tersebut ya tinggal prakteknya Oh buah faidah dari ayat ini adalah demikian memberikan faidah misalkan pentingnya kesabaran. Oh berarti amalkan. Ya. Nah, ini pentingnya kita mencatat faidah-faidah ayat sebuah hadis ini. Dibutuhkan ketika kita ingin mengamalkan. Ketika ditanya apa dalilnya? Ini dalilnya. Ya. Begitu. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam juga mengkaitkan al-khairiyah ya, itu dengan amalan talabul ilm man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din hadis siapa hadis man Muawiyah rahuman muttafaqun alaih ya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah jadikan dia faqih memahami agama ini Islam ini kata para ulama ya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din khairan di sini nakirah ya nakirah fi siyaq syart dalam konteks syart man barang siapa Kemudian disebutkan setelahnya nakirah. Maka ini kaidah usul menyebutkan yufidul umum. Memberikan faidah umum artinya apa? Kebaikan yang Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki ketika seorang memahami Al-Qur'an, memahami agama ini itu fid dunya wal akhirah, kebaikan secara mutlak. Fid dunya wal akhirah. Ya. Sehingga seperti yang dinukilkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah kata beliau man arada dunya fa bil ilm wa man arada al akhirah fa bil ilm barang siapa yang menginginkan untuk bahagia di dunia maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu demikian pula barang siapa yang menginginkan untuk bahagia dalam kehidupan akhirah maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu kenapa karena dengan ilmu seorang bahagia di dunia demikian pula di akhirah. Bukan berarti dengan ilmu kita mencari dunia. Ya. Bukan berarti dengan ilmu kita mencari mata pencaharian, pekerjaan untuk meraih kedudukan. Oh bukan itu yang dimaksud. Tapi seorang ketika faham tentang ilmu, maka dia bisa bahagia di dunia meskipun tidak ada harta. Ataupun memiliki harta pas-pasan. Tapi dengan ilmu dia bisa bahagia. Ya. Laisal ghina ghinal ard. al ghina ghinal nafs kata Nabi alaihi salatu wassalam. Bukanlah yang dinamakan kaya itu adalah kaya harta, kaya kedudukan, tinggi pangkat. Ya. Tapi yang namanya kekayaan adalah ghinaun nafs, kaya hati karena Qanaah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Merasa nikmat dengan ilmu, merasa nikmat dengan menghafal Al-Qur'an dan menghafal hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ayul ikhwah. Habibakumullah. Oleh karena itu kita perhatikan dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bagaimana ya semangat salaf di dalam meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Rabi'ah bin Malik Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Di mana Rabi'ah bin Malik radhiyallahu taala anhu ini dikenal ya suka melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari Rabi'ah bin Malik radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Nabi maka Nabi pun mengatakan kepada Rabi'ah, "Salni, mintalah kepadaku." Maka kata Rabi'ah kita perhatikan. Apa jawaban beliau? Kata beliau, ya. Uridu murafataka fil jannah. Ya. Aku minkan untuk menemanimu, menemanimu, ya, mendampingimu di dalam jannah. Rabi'ah ketika ditanya, mintalah kepada saya. Mintalah kepada Nabi. Apa saja? Maka jawabannya, kata Rabi'ah, aku ingin mendampingi anda wahai Nabi di dalam syurga. Ya. Maka kata Nabi, awa dhalik, apakah ada yang lainnya? Kata Rabi'ah, wadah. Itu saja. Ya. Singkat, simple, namun padat. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fa'ini Fa'ini ala alaika tertis sujud." Bantu saya untuk mewujudkan cita-citamu untuk bisa tinggal di dalam jannah bersamaku tertis sujud. Dengan memperbanyak sujud, yaitu dengan memperbanyak salah. Salat-salat yang masyru'ah, yang disyariatkan menjaga salatul rawatib terlebih ya, salatul maktubah salat salat yang wajib ini yang pertama dan utama kemudian salatul rawatib demikian pula salat salat sunnah yang setelahnya maka ini kita perhatikan bagaimana semangatnya Rabi'ah radhiyallahu taala anhu yang menggambarkan bagaimana kondisi para sahabat himmatun aliyah yang dimiliki oleh mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengutus pasukannya untuk menuju Khaybar. Ya, menuju Khaybar. La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan wahidan ya yuhibbuhullah wa rasulah wa wa rasuluh yaftahullah ala yadayhi sungguh aku akan berikan bendera perang ini kepada seseorang yang mana dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah cinta kepadanya dan Allah menjadikan dia sebagai sebab akan dimenangkannya kaum muslimin dari peperangan melawan orang-orang kafir. Ya. Perhatikan Rasulullah di sini mengumumkan kepada para sahabat tentang predikat status orang yang akan mendapatkan ya, panji Islam, bendera perang yang akan dikirim menuju Khaybar menghadapi orang-orang Yahudi. Sifatnya bahwa orang tersebut yang mengatakan nabi la yantiqu anil hawa in illa wahyu yuha. Rasulullah ketika menyatakan ini tentunya setelah mendapatkan berita dari langit. Orang yang pantas untuk menyandang dan membawa bendera panji Islam dalam perang Khaybar. Belum disebutkan namanya. Namun ketika mendapatkan berita ini bahwa orang yang akan menerima panji tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah jadikan dia sebagai sebab kemenangan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Maka para sahabat pun berlomba-lomba. Dan memiliki harapan yang besar untuk terpilih menjadi orang yang mendapatkan bendera tadi dari Rasulullah SAW bukan ingin mendapatkan kepemimpinan, tidak ingin mendapatkan status sebagai panglima perang, tapi yang diinginkan adalah menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW. Maka sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Ma ahbabtul imarah illa yawma idin." Saya tidak menginginkan kepemimpinan sama sekali kecuali pada hari itu. Kenapa? Jaminan dari Nabi Alaihissalatu Wassalam. sampai ya, sampai-sampai keesokan harinya para sahabat mereka ya, ingin cepat-cepat ya, menghadap Rasul Alaihissalatu Wassalam. Dalam rangka apa? Ingin menjadi orang yang terbaik. Nah, demikian pula kisah ya, seorang wanita yang datang kepada Rasulullah ada salatu wassalam dalam hadis muttafaqun alaih dari Atta bin Abi Rabah ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan kepada Atta ala urika imra'atan min ahli jannah maukah aku tunjukkan kepadamu siapakah wanita yang termasuk ahli jannah qala bala kata Atta Atta ini termasuk muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma maka ketika ditanyakan tentu siapa yang ingin? tidak ingin? Maka kata Abdullah bin Abbas, "Inna hadhil mar'atal sauda Jad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya wanita hitam ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dahulu ketika Nabi hidup. Ya, maka dia pun mengatakan, "Saya ya Rasul, ada seorang wanita yang kesurupan, sering diganggu oleh jin, kemasukan jin." Sehingga ketika ter Eh, dalam kondisi saya tidak sadar aurat saya tersingkap. Fadullah an yu'afiyani. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Ya, kata Nabi ada salatu wassalam memberikan pilihan in syi'ti ad'ullah lak. Ya. Kalau engkau mau, saya akan mendoakan untuk kesembuhanmu. Wa in syi'ti ya, Wa in sabarti falakil jannah. Namun apabila engkau bisa sabar dengan penyakit tersebut, ya, dengan cobaan Allah tersebut, maka bagimu jannah. Engkau berhak untuk masuk dalam jannah. Maka kata wanita tersebut tidak berpikir panjang dia pun mengatakan idan ya asbir saya akan bersabar ya Wad Allah dan berdoalah kepada Allah wahai Rasul agar Allah tidak menjadikan auratku tersingkap ketika aku ya, terkena penyakit tadi. Subhanallah. Semangat yang tinggi dari kalangan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Didikan Rasul alaihi salatu wassalam. Luar biasa. Oleh karena itu mari ya, kita sebagai orang-orang yang Allah berikan kemuliaan dan keutamaan untuk bisa menikmati dan merasakan lezatnya ilmu manfaatkan waktu kita demikian pula ya masa muda kita untuk banyak-banyak ya mempelajari ilmu menghafal Al-Qur'an demikian pula hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin ini yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya Eh, kemudian terkait dengan rencana safar ya, hari ini Insya insyaallah ada. mungkin setelah ini persiapan rencana jam berapa jam delapan. ya, jam Insya Allah beberapa ikhwah akan safar ke Samarinda untuk menghadiri walimatul urs dan Insya Allah untuk rombongan dikumpulkan dalam satu bis berarti semuanya talabatul ilm ya santri demikian pula nanti ada beberapa ikhwah ya bapak-bapak yang ikut dengan rombongan dan sebagaimana kebiasaan ya, kita di Yaman apabila safar ya satu rombongan maka kita menginginkan untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat ya perjalanan satu jam dua jam bahkan terlebih kalau perjalanan jauh ya membutuhkan tah masafah tawilah ya jarak yang jauh berjam-jam maka kita di sana biasa saling memberikan faedah ya ada yang mengadakan muhadharah ya ceramah dalam bis ya, bukan ngamen <laughs> kalau di kota di Jawa ngamen ya habis itu sawer ya kan minta uang receh uang rokok katanya kalau kita nggak saling berikan faedah ya ada yang baca bait tapi dia hafal ada yang membaca faedah akwal ulama ada yang membaca hadis ada yang baca Quran macam-macam yang jelas dari perjalanan sampai tiba di tujuan di semuanya mendengarkan faedah mafhum rijal ya insyaallah kita pun berusaha ya nanti di tengah perjalanan ya jangan kaget kalau dimintai faedah ya dimintai faedah ya sekarang persiapan yang mau berangkat ya mungkin wah saya punya faedah ini ya ada ulama ini mengatakan demikian demikian mutiara mutiara hikmah ya oh saya tahfid ini ya hafalan saya cuma Al-Qur'an labas baca Al-Qur'an nanti ya, tipis. Ya. Oh, saya punya hafalan hadis Umdatul Ahkam, Riyadhus Shalihin. Baca. Ya. Nanti kita akan berikan kesempatan masing-masing. Nuhum. Ya, sekarang persiapan. Ya, insyaallah ya. untuk segala sesuatunya diatur oleh panitia. Adapun yang tadi itu khusus ya. Nanti betul-betul akan diminta ya. Taib Allah taala musab. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تفضلوا حفظكم الله